Jika dia mendapatkan di dalam dinullah ini kebaikan, isma'an nabi, dia merasa tentram dengan ajaran Allah ini. Wa inna sahabatu fitnah jika dia mendapatkan ujian ketika model ajaran Allah ini, yang Allah ma'ala wajib dia terpuruk. hafirat dunia wal akhirah orang semacam itu rugi dunia dan akhirat dan dari huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang di antara realita sebagian umat manusia yang mengikuti atau masuk di dalam dinul Islam, di dalam ajaran Islam. Di antara mereka ada orang yang mau komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala bila mendapatkan kemudahan mendapatkan kemudahan di dalam ajaran Allah ini. Jika dia komitmen dengan ajaran Allah atau masuk dalam dinul Islam, dalam ajaran Allah terus dia mendapatkan berbagai macam fasilitas, kemudahan, maka dia merasa tenang dengan ajaran Allah ini. Dia tetap berada dalam ajaran Islam ini. Tapi ketika dia mendapatkan ujian di dalam ajaran Allah ini, karena memang ajaran Allah ini tidak lepas dari pada ujian karena ujian merupakan konsekuensi memegang ajaran Allah Subhanahu wa taala ini maka orang semacam itu adalah ilmu kalau ala wajib dia terpuruk meninggalkan ajaran Allah orang semacam itu apa hasirat dunia Allah, rugi dunia dan akhirat jadi ada macam orang yang keselamatan mereka tergantung kepada kondisi Bila kondisi baik, lengkap, Islam yang berkuasa, Islam yang berjaya, orang semacam ini, andai, andai kata tetap berada dalam kondisi seperti itu, dia tetap memegang ajaran Allah, dan andai kata masih dalam kondisi seperti itu, dia bisa jadi selamat. Tidak tidak jatuh ke dalam kemusnahan, ke dalam kemusyrikan. Tapi ada yang manusia yang dia lemah imannya, orang semacam tadi yang tadi disebutkan andai kata kondisinya baik, tenggang, lenggang, muda, Islam yang berkuasa, dia tetap di ajaran Allah, dia mendapatkan apa dia mau memegang ajaran Allah dan andai kata masih orang semacam itu tapi atas ajaran Allah, tapi andai kata orang semacam ini kondisinya berubah, lingkungan berubah, orang-orang kafir yang berkuasa, orang-orang musyrik yang mengendalikan urusan, banyak orang semacam itu terjatuh ke dalam kekuburan. Orang semacam ini jatuh ke dalam kekuburan yang bukan karena dia benci dengan Islam, bukan karena cinta kepada kekafiran, tapi karena lebih mementingkan kehidupan dunia atas akhirat. Dia lebih lebih lebih mencari selamat dalam kehidupan mencari aman, mencari keselamatan. Jadi orang semacam ini, orang yang lemah imannya adalah mereka bisa terselamatkan dengan kondisi. Tapi andai kala kondisinya berubah, maka dia bisa jatuh dalam betul kerusak. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di antara manusia ada orang-orang yang imannya lemah. Yang andai kata Allah tidak berikan ujian kepada dia dan dia meninggal di atas iman yang lemah ini, maka iman yang lemah ini bisa menyelamatkan dia. Bisa menyelamatkan dia karena dia mati di atas keimanan walaupun dia lemah. Tapi andai kata ujian menimpa orang semacam ini, maka kelemahan iman ini tidak mampu menghadapi ujian akhirnya bisa jadi dalam kekufuran manusia. Jadi ayat ini, di ayat tadi yang surat al menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang mau komitmen dengan ajaran Allah dengan kondisi melihat kondisi. Kalau kondisinya tenggang, dia mau komitmen dengan ajaran Allah. Tapi kondisi penuh dengan ujian, dia meninggalkan ajaran Allah. Jadi ketika meninggalkan ajaran Allah, orang bukan ini bukan karena benci dengan Islam, bukan karena cinta kepada ketampilan, tapi karena hubus dunia. Lebih mencintai kepada dunia, mementingkan dunia ini atas akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat al nahl ayat 107 setelah menjelaskan ayat kemurtad dan dalam ayat 106-nya, Allah menyebutkan tentang sebab orang jatuh dalam kemurtadan adalah apa? ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين yang demikian itu dikarenakan mereka saat terjatuh ke dalam kemurtadan itu kenapa? karena lebih mementingkan kehidupan dunia atas akhirat dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir makanya Imam Selain berarti Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdullah ketika menjelaskan tentang hukum menjelaskan kepada kaum musyrikin menjelaskan apa? Barang siapa menampakkan sikap setuju terhadap ajaran syirik karena takut terhadap mereka atau bahasa bahasa kepada mereka atau lemah lembut kepada mereka dalam rangka menghindari kejahatan mereka, maka dia kafir walaupun dia cinta dengan Islam dan kaum muslimin dan dia benci terhadap syirik dan kaum muslimin. Harus sebab apa? Sebab jatuh ke dalam kekafiran bukan karena cinta, cinta terhadap kekafiran, bukan karena benci kepada keislaman, tapi karena lebih mementingkan dunia atas akhirat. Kita adalah realita orang yang beribadah kepada Allah al har al far beribadah kepada Allah di atas suatu kondisi. Makanya Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dalam sabdanya لا يكون أحدهم إمعا يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا تحسن تحسنوا وإن أساءوا اجتنبوا إساءتهم Janganlah seorang di antara kalian menjadi imam imam itu orang yang tidak punya pendirian, tergantung kebanyakan orang, tergantung ramainya saja. Dia mengatakan, pun ya dia mengatakan anak anak saya bersama manusia. Jika mereka baik, saya ikut baik. Jika mereka buruk, saya ikut buruk. Tapi kata Allah apa? Walakin waqtilu anfusakum. Teguhkan pendirian kalian. Jika manusia baik, kalian baik jika mereka buruk, jauhi keburukan mereka. Itu prinsip orang muslim yang punya pendirian, tidak tergantung dengan keadaan, tidak melihat ramainya, tapi dia tetap di atas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik banyak manusia yang mengikutinya ataupun sedikit manusia yang mengikutinya. Karena al-haq adalah kebenaran. Al-haq adalah hak, walaupun sedikit manusia yang mengikutinya. Al-jama'atu ma al-haq yang namanya jamaah itu adalah yang selaras dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Ya Allah saya punya pendirian bahwa kebenaran adalah kebenaran walaupun banyak yang mengikuti ataupun tidak ada yang mengikuti. Orang muslim punya pendirian karena dia punya landasan yang jelas yaitu Al-Quran dan Sunnah yang merupakan dua tuntunan bagi orang Islam. Barakallahu wa لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما hadirin jamaah rahimakumullah dan menjelaskan tadi bahwa seburuk-buruknya orang yang merugi di dunia dan di akhirat adalah orang yang meninggalkan prinsip ajaran Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan ujian. Yang harus kita yakini bahwa ketika orang memegang ajaran Allah, tauhidullah itu merupakan ajaran yang memiliki konsekuensi ujian. Dan yang harus kita yakini bahwa segala yang menimpa diri kita sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala kemaksiatan terhadap Allah tidak akan merubah takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita. Sebagaimana orang menjauhi, menjauhi bahaya tidak mungkin lepas daripada bahaya yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia. Seandainya seorang muslim yang komitmen dengan ajaran Allah, dia iman terhadap takdir bahwa segala sesuatu sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan 50 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sebagai dalam hadis Rasulullah SAW Inna Allah akan dalam masa di dalam Allah itu Qabla ayat mukhas sama wa nisab'i ibi khamsi wal abdi bi khamsina al-hasanah Punya Allah menjaga, telah menjaga ketentuan segala sesuatu 50 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi kalau kita meyakini bahwa hal sudah hal ini sudah tertulis, maka kita meyakini bahwa komitmen kita dengan ajaran Allah tidak akan mempercepat ajaran kita dan tidak mungkin menghasilkan mudarat yang tidak Allah tetapkan bagi kita. Sebagaimana orang meninggalkan ajaran Allah tidak akan menambah umur dia dan tidak bisa mendatangkan manfaat yang memang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia dalam hadis terakhir di bawah Tirmidzi dalam wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu Rasul mengatakan واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف Ketahuilah seandainya seluruh umat di muka bumi ini berkumpul bersepakat untuk mendatangkan manfaat bagi diri kamu, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan manfaat kepada kamu kecuali dengan manfaat yang sudah Allah tetapkan bagi kamu. Dan seandainya mereka kumpul sepakat untuk mendatangkan bahaya yang terhadap diri kamu, maka mereka tidak mungkin mendatangkan mudarat terhadap diri kamu kecuali dengan mudarat bahaya yang telah Allah tetapkan akan menimpa diri kamu. Romi Abdul Ahlam, pena takdir sudah diangkat, wajah seperti sohok dan lembaran telah kering. Tidak mungkin ada perubahan. Rasul juga menambahkan, Rasulullah mengatakan wa'lam anna nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al sabri wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Kemenangan mendapatkan riba Allah, mendapatkan jannah dari Allah bersama kesabaran, komitmen di atas prinsip dengan berbagai macam goncangan, lagi dalam kehidupan dunia ini. Wa anna al-faraja ma'al sabri dan kemudahan itu akan muncul setelah kesusahan. Wa anna al usri yusra dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bila suatu bencana, suatu ujian, suatu kesulitan telah mencapai tingkat puncak yang tidak mampu kita pikul, itu pertanda akhir daripada kesulitan tersebut dan sebagai awal daripada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Yang namanya kehidupan tidak lepas daripada dua hal. Sulit, mudah. Setelah kita senang, pasti ada kesedihan. Setelah kesedihan, pasti ada kesenangan. Itu namanya kehidupan yang tidak lepas dari kehidupan manusia ini.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 رب العالمين اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها اللهم فك اكثر المسلمين من اهل الظالمين اللهم احفظ علماءنا الربانيين اللهم احفظهم فانهم من انصار دينك يا رب العالمين اللهم دعاء دعاتك في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر